Nabi sujud, eh, duduk, sudah bersama. Ini sudah duduk layak, ini gampang saya, kalau duduk kan gampang ya. Kan? Duduk sudah salah bersama. Ini kalau musuh di Ketika wa an yakuna fi syiddatil khauf. Wa ini syiddatil khauf sangat ya takut berarti dalam pertempuran, tempur. Tawur. Wa tihamul harb sudah eltiham itu campur orang sudah laham itu kan daging hmm. laham itu daging laham ketemu laham ya nempel saja orang nempel saja orang itu dia katakan nah dan sudah sudah tahu kan begitu loh itu kasa-kasaan begitu sudah sudah tahu loh tahu begitu itu itu tetap wajib apa sholat nah, kita selalu bayangkan ke sana ini bertempur wajib sholat perpekan tak sholat ini kan repot ini Lain itu bagaimana perpekan itu pasar rame mau raya ya banyak pembeli itu namanya perpekan nah, itu nah jelas ini perpekan itu ribut ya kan nggak ribut jadi itu tidak sholat bagaimana Nah, ini bertempur ini lebih dari ya, kan ini. Jadi nah, itu yang sholat. Nah, bagaimana caranya? Sholat sedapat mungkin. Sholat sedapat mungkin. Bagaimana? Ya berdiri, ya jalan, gasak musuh itu sholat. Maka diterangkan, fayusalli kaifa amkarat. Jadi sholat sejak bagaimana bisa? Udah pokok nawa itu sholat ya sholat lalu baca yang wajib fatihah apa rukuk ya tak bisa isyarat saja atau bagaimana. Pokok sholat sambil tahu jadi sama asak musuh ini sambil sholat. Jadi pikirannya ke Allah Subhanahu wa Taala memang dalam keadaan begitu harus pikiran kepada Allah billah dan minta tolong pada Allah ini karena benar. Jangan kalau begitu bertempur pikirannya kepasang gimana? Dah bukan bukan bertempur itu. Bertempur mesti pikirannya bikin menang, ingin selamat. Ya orang muslim biasanya lillahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagaimana sholatnya? Ya, saya, saya, eh, sedapat mungkin, sebisanya. Bagaimana? Sedapat. Kaifaankan. Rajilan, jalan kaki umpamanya sudah. Warakiban, buat naik kuda dan sebagainya. Udah sambil naik kuda pun gasak musuh itu yang sholat. Wading jalan kaki, jalan di sana, jalan sana, mukul sana, ya itu sholat. Kenyang sholat. Mustaqbil qiblah, wa ghairu mustaqbil lah. Ngajak qiblah atau tidak ngajak, itu tergantung darurat. Jadi kemana sudah? Sedapat mungkin. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat Jadi ini pokoknya. Ada pun cara-cara modern, sama saja sekarang senjata macam-macam. Ada meriamnya, ada tanknya, ada rampajanya, ada pesawat terbangnya, ada kapalnya, ada apa lagi, macam-macam sudah. Yang kendaraan-kendaraan, yang mobil kendaraan, yang model alat-alat macam-macam, ya bisa saja. Kemudian bagaimana caranya bisa? Anggap dibagi sudah pasukan meriam sana, pasukan anu sana, bagaimana. Waktu sholatnya masing-masing ngatur sendiri. Hmm. Ngatur sendiri, di dalam tengnya pun bisa sholat tidak cukup. Sama dengan kita sholat dalam kurul, oh iya. ya. Kan bisa saja. Nah, bagaimana? Anggap dalam kesal kan terbatas bisa saja. Nah, bagaimana diatur? Tidak bisa sholat. Tidak ada untuk ya sayang. Tidak ada ya, ya nah. harus ambil Tidak Kita sudah ada masalah saya wudhunya, gampang ya tidak harus wudhu, tidak ada wudhu tayamum, tidak ada tayamum, berharap pas waktu, bapak ada waktunya. Jangan bisa dijamak, ini dalam keadaan khol, bisa dijamak, Jangan kamu sudah berangkat berpeluk, bisa di dikosar, maka dia diambil dua rakaat. Nah, istilahnya dua rakaat, diambil dua rakaat, bisa dijamak. Jadi keadaan enteng sekali pokok jangan meninggalkan sholat jadi jamaknya bisa, kosornya bisa. Nah, wudhunya kalau tidak ada wudhu tidak ada air ya mau tidak ada tayamum sholat dihormatin waktu nanti ada cara-caranya nah, kalau tidak bisa jamaah sekaligus model peperangan zaman dahulu dahulu kala ya sekarang bagaimana cara-cara ayo nah, wudhunya harus dulu perangan wudhu dengan kalau wudhu Nah itu, kalau bisa wudhu ya wudhu. Kalau tidak bisa wudhu saya mau kalau oh, nggak bisa, tidak ada tayamu, tidak ada um-, umpama. Ya, ini sholat di hormatil waktu. Bagaimana di pesawat tempat? Macam wudhunya. Dia tidak bisa wudhu. Tayamum di pesawat tempat tidak ada, nggak ada debu. Bagaimana sholat di hormatil waktu? Adapun orang mau berangkat perang atau apa saja wudhu itu sunnah. Sedapat mungkin jangan tinggal wudhu. Mau pasaran saja pakai wudhu mau pacaran dulu mau keluar dulu. itu paling baik orang itu selalu pegang apa wudhu insya Allah ada apa-apa lebih aman taruh kata wudhu kita itu mau tidur lah sunnah wudhu mau pasal sunnah wudhu mau hadir mas sunnah wudhu mau hadir tahlilan sunnah wudhu mau hadir tibaan sunnah wudhu mau jadi mantan sendiri sunnah wudhu mau akan nikah sunnah wudhu ini apalagi mau berangkat berangkat nah, sebagainya. Anggap sudah saya contohkan ada orang Islam sudah. Sekarang biasa ada olahraga yang dihalalkan oleh Allah. Anggap sudah bola, sudah main. Itu berangkatnya dia atau pemainnya ini wudhu semua. Kalau kebetulan jauh di yang sholat di sana bisa bisa sholat. Ya itu bisa sholat. Jadi kalau bisa memang selalu pegang nah, itu masalah. Nah, jadi jelas sholat dalam keadaan demikian yang dikatakan. Maka tidak boleh sama sekali meninggalkan sholat. Maka sekarang bisa orang tanya pada diri masing-masing, kapan kira-kira ada alasan saya bisa meninggalkan sholat lima waktu? Jawabannya tidak ada selagi masih ada nyawanya dan akal masih sehat akhirnya tidak gila kalau sudah gila sudah tidak wajib saya harus iya nah, sudah dulu saya terangkan kalau kalau sakit berdiri nggak bisa ya duduk gitu. nggak bisa duduk bagaimana ya miring kanan tidak bisa miring kanan miring kiri nggak bisa ya terlentang rumah terlentang nggak bisa gerak ya sudah kepalanya saja yang isyarat kepalanya di timur kakinya di barat ya sudah kepalanya yang gerak sambil baca apa mestinya baca rukuk sujudnya isyarat kepalanya sudah nggak bisa gerak matanya yang gerak isyarat rukuk sujud di mata matanya nggak bisa gerak hatinya sambil membaca hatinya bagai syukur membaca sujud hati yang nggak gerak udah masalah Iya, sudah hati sudah gerak alias sudah sudah tidak ada baru Nabi disolatkan nah, jadi kita kita ini laki-laki perempuan sejak balik itu harus memperhatikan soal ini paling pokok lainnya tuh masih bisa kalau beralasan ada udur sampai wajib puasa puasa Ramadan tapi saya sakit tidak bisa malah dokter mengatakan harus minum obat tiga jam sekali dan sebagainya atau memang sakit nggak bisa ya sudahlah faidatun min ayamin Bukan, kapan minggu bisa Soal wajib zakat ini malah raya wajib kita saya nggak punya apa-apa bagaimana mau zakat sedang untuk belanja nggak punya mau jual apa-apa nggak ada sama sekali ya sudahlah bebas nggak wajib Kemudian wajib haji wah nggak ada kendaraan lalu nggak ada ongkos tidak harus tadi ya nggak wajib nggak wajib haji sama wajib sholat lima waktu apa sudah jawab nggak ada jawabannya saya apa hanya <laughs> orang berbuat tadi uzur bisa bu pernah tidak sholat uzur memakan kalau pak tidak sholat uzur uzur apa nah ini terang beling itu nah, jadi as ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan walaupun bagaimana hanya lima waktu sampai keadaan Jadi kita sudah memasuki satu pasal. Jadi pada apa yang dijelaskan berkenaan dengan sholat. Sekarang saya lanjutkan apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan Syaban. Jadi pasal satu sudah saya selesaikan dan sekarang saya beralih untuk menjelaskan apa yang ada sangkutnya dengan bulan Syaban. Karena kebetulan kita sekarang berada pada bulan Syaban, bahkan ini hari tanggal 9. Bulan Syaban termasuk bulan yang penting. Bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita ambil hadis yang sudah pernah saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati Bulan Rajab bulan Allah yang mana dimuliakan oleh Allah dijadikan bulan hurum bagaimana yang sudah saya terangkan dalam Islam dan bulan Syaban kata Nabi wa Syaban syahri bulan Syaban bulan bulanku wa Ramadan syahrul mati bulan Ramadan bulan yang mati kenapa Nabi mengatakan Syaban bulan bulanku memang bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam dan di dalam bulan Syaban beberapa kewajiban diturunkan oleh Allah taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam bulan Syaban Nabi mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang diangan-angan dan harapkan yang sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bulan Syaban pada tahun kedua hijrah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya kewajiban puasa Ramadan. Jadi, puasa Ramadan perintahnya diturunkan oleh Allah SWT pada bulan Syaban tahun kedua hijrah. Begitu juga zakat. Dan apa yang diharap-harapkan oleh Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah SWT pada bulan Syaban. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, apabila melakukan sholat diperintahkan oleh Allah SWT menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Jadi kiblat ya kaum muslimin waktu itu bukan ke Ka'bah, bukan ke Al-Masjidil Haram, tapi ke Al-Masjidil Aqsa. Sejak Nabi Hijrah sama dengan kerjanya nabi-nabi dan rasul-rasul yang dahulu. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu kalau sholat kerjanya ke Al-Masjid Aqsa, ke Baitul Maqdis dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya setelah hijrah diperintahkan oleh Allah kalau sholat Nabi sana. Tapi hati Nabi lebih senang kalau kiblat ke Ka'bah, ke Al-Masjidil Haram. Nabi sangat mengharapkan. Sampai Nabi kalau sholat selalu melihat apa Mungkin ada malaikat turun, mungkin ada wahyu turun, perintah masalah kib. Selalu begitu mengharapkan. Mulai hijrah Sebab Ka'bah juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lebih senang kalau kiblatnya ke Ka'bah, kiblatnya Nabi Ibrahim. Sudah pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah berarti kurang lebih Nabi sejak Hijrah 18 bulan turun ayat Qad nara taqalluba wajhika fis sama sungguh kami Allah telah melihat Bulak balik wajahmu, hai Muhammad, di langit. Jadi Nabi mengangkat kepalanya, nah, mau wajahnya ke langit, melihat, mungkin ada wahyu, mungkin ada malaikat turun, membawa perintah Allah dan sebagainya. Ini dijawab oleh Allah. Qad nara taqalluba wajhika bersama. Sungguh kami Allah telah melihat bulak balik wajahmu, hai Muhammad, di langit. Lalu Allah mungkin jaminan. Falanuwalliyannaka Qiblatan tardoha. Ya. Sungguh kami Allah akan menghadapkan wajah Nabi Muhammad ke kiblat yang engkau senangi. Senang sudah Nabi. Wah ini cantik, satunya. Perintah turun. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkanlah wajah engkau Muhammad ke arah al-Masjidil Haram alias ke Ka'bah. Nah, sudah hasil apa yang diharapkan oleh Nabi dengan senang, sangat senang Nabi. Bahkan kejadian ini menjengkelkan dan makin memalahkan hati orang-orang Yahudi. Karena orang-orang ahli kita setelah orang-orang Islam menghadap ke sana, wah menghadap ke Jangan Nabi dan orang Islam mengikuti gerakannya orang Yahudi, Yahudi anggapannya si Yahudi. Tapi dalam hal lain kok menentang bagaimana kata Yahudi. Sekarang kita dipindah lagi, wah tambah jengkel sama manusia Yahudi. Nah, Nabi Muhammad sangat gembira, kaum muslim sangat gembira. Hasil sejak itu kiblah kaum muslimin ke jurusan atau arah Ka'bah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di mana saja kita berada haruslah hadapkan wajah kita ke Ka'bah. Wa ma kuntum Fawalujuhakum wujuhakum syatrah. Haif Sekira di mana saja kamu ada, Islam di mana sudah. Kita hajatkan ke arah-arahnya. Syatrah ini arahnya. Wahai tunakuntum, Fawalujuhakum wujuhakum Dengan keterangan ini, kita dapat mengetahui bahwa pada bulan Syaban terjadi tahwilul qiblat Tahwin itu peralian, perubahan, perpindah, perpindahan, perpindahan kita. Hingga terjadi. Waktu sudah dipindah, Nabi sholat. Ada riwayat itu sholat asal. Setelah sholat, ada orang ikut berjamaah, hanya rumahnya jauh di desa, di kediaman Kubas. Sudah setelah dia sholat ikut Nabi, sudah menghadap ke kiblat ke Ka'bah. Orang ini pulang ke desanya. Di masjid desanya masih menghadap ke Al-Masjid Aqsa. Ini datang sedang sholat orang-orang di masjid ini tapi masih ngadep sana. Datang ini orang memberitahu, eh jamaah, sungguh saya tadi sudah ikut sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiblahnya sudah dipindah ke arah على المسجد الحرام كالكعبة